السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والشكر لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد telah kita lalui tentang hakikat ilmu dan juga dalil-dalil tentang wajibnya kita menuntut ilmu din karena itu kebutuhan kita dan juga tadi telah disinggung beberapa hal tentang keutamaan yaitu menuntut ilmu din. Bahwasanya di antara keutamaan menuntut ilmu din orang itu akan menjadi tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu pula sesama kaum muslimin. Karena tawadhu maknanya merendahkan diri Tawaduk kita kepada Allah Ta'ala melaksanakan perintahnya. Dan juga meninggalkan larangannya. Tawaduk kita sama kaum muslimin tidak merasa diri kita itu lebih ilmunya. Dan tidak merasa orang lain itu butuh dengan kita. Karena Allah mengatakan, wa أُوتِيتُم مِّنَ ilmi illa qalilah. Dan tidaklah kamu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit. Subhanallah tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tawaduknya orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat. Satu contoh. Bahwasanya pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga musuh para nabinya dan juga para sahabatnya ketika datang mengajak sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu loh sahabatmu berbuat syirik. Jadi orang Yahudi mengerti syirik tapi mereka berbuat syirik. Ya. Apa katanya? Bahwasanya sahabatmu adalah orang yang berbuat syirik karena apabila bersumpah wal Ka'bati demi Ka'bah dan mengatakan masya Allah wa Apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala dan yang dikendaki engkau wahai Nabi. Rasulullah SAW tidak marah kepada orang Yahudi. Walaupun itu musuh. Tapi karena itu kalimat yang benar. Diterimanya oleh beliau. Dan dinasihati sahabatnya. Besok kalau kamu bersumpah maka katakan warabbil ka'bah. Demi Robnya Ka'bah. Dan kau katakanlah, Masya Allah wahdah. Katakanlah ini dikendaki oleh Allah Ta'ala. Atau Masya Allah summa sitah. Katakanlah ini dikendaki oleh Allah Ta'ala kemudian kamu kehendaki. Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana menerima kebenaran dari mana datanya Apa itu hak. Maka diterima sekalipun itu dari musuh. Karena apa? Ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk nikmat ilmu. Nikmat ilmu ini bagi pemiliknya atau pemeluknya atau pencarinya tidak mungkin akan bisa dirasakan oleh orang lain. Kecuali orang lain itu menuntut ilmu yang sama. Nah, tadi salah satu jamaah kita bercerita, Ustaz Alhamdulillah nikmat ilmu ini. Ya, kami bisa merasakan, kami bisa membandingkan nikmatnya setelah mendapatkan ilmu dengan sebelumnya. Jadi ilmu itu melapangkan jiwa. Ya, memadangkan hati, madangno hati, melapangkan jiwa dan men, juga men, men, men, eh, yaitu kita rasakan nikmatnya. Dan nikmat ilmu ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Makna tidak bisa dicicipi oleh orang lain. Berbeda dengan nikmat makanan. Orang miskin tidak punya makanan yang enak. Diundang oleh orang kaya. Bisa merasakan nikmatnya makanan. Tapi ilmu yang merasakan hanya yang punya ilmu. Tentunya kalau ilmu itu diamalkan. Karena ilmu apabila tidak diamalkan tidak ada artinya. Karena amal itu buahnya ilmu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandeng illalladzina amanu wa amilus salihah. Kecuali orang beriman maknanya orang berilmu. Karena beriman karena iman datangnya setelah ilmu. Wa amilus salihah dan orang yang beramal saleh. Ini nikmatnya ilmu. Karena ilmu itu hanya diperoleh al ilmu bitahallum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Orang yang tidak belajar tidak bisa menuntut ilmu. Al-ilmu bitta'alum. Berbeda dengan harta, bisa dicuri, bisa dipinjam, bisa dijual belikan, bisa dirampok. Tapi kalau ilmu tidak bisa dijual. Ilmu tidak bisa dipinjam. Ilmu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ini nikmatnya ilmu berbeda dengan nikmatnya urusan dunia. Makanya Allah mengatakan, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un disebutkan di dalam surat Yunus ayat nomor 58 Kul bifadlillahi katakanlah dengan fadlullah sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah ilmu din amal soleh wa birahmatihi dan rahmatnya Fabidalika maka yang demikian itu fal yafrohu. Hendaknya mereka itu bergembira hati. Hendaknya senang. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena ilmu itu lebih baik daripada mereka mengumpulkan harta. Ya. Karena kalau kita punya ilmu, kita mengambil ilmu satu jam, dua jam, tidak perlu gudang untuk menyimpan ilmu. Karena ilmu itu disimpan di sini dua jam, tiga jam, empat jam kita bisa. Dan ilmu itu akan memimpin kita. Akan menunjukkan kita. Akan mengingatkan kita. Oh ini halal, oh ini haram. Berbeda dengan harta. Ya, bahwa orang memiliki harta yang banyak, dia harus menjaga harta itu. Sebagaimana keterangan para ulama sunnah seperti Syekh Ibn Saimin rahimahullah taala. Tapi kalau ilmu kita dijaga oleh ilmu itu. Kalau harta kita harus menjaganya. Bahkan berapa banyak orang yang hancur kehidupannya karena terlalu banyak urusan harta, tidak ada ilmu dan imannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqra aksha alaikum, walakin aksha alaikum an tubsatad dunya." wahai sahabatku wallahi demi Allah mal faqra aksha alaikum tidaklah kemiskinan yang aku takuti menimpa kepada dirimu pada saat itu para sahabat sedang dipersilakan oleh Allah taala untuk mengambil harta-harta yang waktu itu telah dibawanya oleh Abu Ubaid eh, sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu semuanya disuruh mengambil oleh beliau tapi dinasihati, wallahi mal faqra aksha alaikum. Demi Allah saya tidak khawatir kalau kamu itu miskin. Walakin aksha alaikum antub satu dunia. Tetapi saya khawatir kalau kalian semuanya itu ditimpa harta yang banyak. Fatanafasu kama tanafasu. Maka kamu akan berlomba-lomba mengejar dunia itu. Sebagaimana umat dahulu berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum Kama hum Maka perlombaan ambisi urusan dunia akan menghancurkan agamamu. Sebagaimana orang dulu hancur disebabkan karena perlombaan masalah urusan dunia. Tetapi kalau kita berlomba-lomba menuntut ilmu, bertambah baiknya diri kita. Dengan syarat apabila kita berlomba-lomba menuntut ilmu itu memang liwajhillah. Karena Allah Ta'ala, karena kita ingin tahu dan karena ingin mengamalkan. Bahkan juga karena ingin mendakwa mendakwakannya. Ini dia antara keutamaan orang yang menuntut il, ilmu syar'i, ilmu itu tidak akan dicuri dan tidak akan dirampok di, di mana saja ilmu itu akan kita bawa. Selanjutnya pula di antara keutamaan ilmu ini maka menuntut ilmu syar'i jalan menuju ke surga. Dan yang orang mau mencari surga maka pintu atau jalan yang harus ditempuh adalah ilmu. Kemudian baru beramal soleh. Dia mengatakan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan barang siapa yang menempuh dia berusaha semaksimal mungkin bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu din maka Allah akan memudahkan dia jalan ke ke surga. Ya. Jadi menuntut ilmu din berarti kita menuju jalan ke surganya. Dan menuntut ilmu din untuk diamalkan mendapatkan surganya. Karena Allah mengatakan watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum tak malun Ya, watilkal jannah Surga itu uristumuha akan kamu warisi. Bima kuntum ta'malun di antaranya sebab kalian beramal. Yang dimaksudkan amal adalah amal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga orang yang bermajlis menuntut ilmu syar'i akan didoakan oleh makhluk yang tidak berdosa. Didoakan oleh malaikat. Ini keutamaan kita menuntut ilmu syar'i. Didoakan oleh malaikat, didoakan pula oleh makhluk yang lain yang tidak berdosa sebagaimana hadis yang sahih wa innal malaikata kata beliau sallallahu alaihi wasallam la tadau khataha ridan li talibil ilmi sesungguhnya malaikat-malaikat itu menundukkan meletakkan sayapnya ridha senang untuk melindungi orang-orang penuntut ilmu wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi Sesungguhnya penuntut ilmu din ini akan dimintakan ampun oleh penduduk yang ada di langit dan penduduk di bumi. Subhanallah keutamaan orang menuntut ilmu syar'i. Padahal banyak orang minta didoakan oleh orang lain. Padahal orang yang minta padahal orang yang diminta doa dia sendiri butuh berdoa kepada Allah taala. Ya. Walaupun kita boleh tapi kalau kita minta didoakan oleh orang, orang seratus minta didoakan, kapan kita sempat untuk mendoakan? Makanya paling baiknya itu orang itu berdoa sendiri-sendiri. Berdoa sendiri. Apa katanya Allah Ta'ala? Maka udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Tapi orang menuntut ilmu didoakan oleh penduduk semua yang ada di langit dan di bumi wal khaitanu fi jawfil ma bahkan ikan yang ada di kolam, ikan yang ada di sungai, ikan yang ada di laut semua mendoakannya. Bahkan juga ikan yang ada di akuarium. Karena keumuman ayat eh keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya dan juga di di akhiratnya. Termasuk tadi Orang yang menuntut ilmu din dan beramal ini dia orang yang paling menjauhi kemaksiatan. Ya. Orang yang paling menjauhi kemaksiatan karena Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatih ayat nomor 28. Allah mengatakan innama yakhsyallaha hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut melanggar hukumnya takut mengerjakan yang haram, takut meninggalkan yang wajib dan juga yang sunnah, takut berbuat zalim kepada orang, takut menganiaya kepada orang. Karena apa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Taala, yaitu al ulama, orang-orang yang berilmu berilmu. Makanya kalau penduduk masyarakat ini menuntut ilmu dan mau mengamalkan ilmu akan aman. Karena apa? Orang tidak mau mencuri karena diawasi oleh Allah Ta'ala. Ketika berdagang dia tidak akan mengurangi timbangan karena merasa diawasi oleh Allah taala. Ketika dia menjadi seorang ustadz tidak mungkin datang terlambat dan pulang duluan karena merasa muraqabatullah. Karena merasa diawasi oleh Allah taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah selalu mengintai kamu. Ketika kita menjadi pegawai tidak akan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Subhanallah ya ikhwan, keutamaan ilmu, keutamaan bagi orang yang memiliki ilmu menjadi orang yang khasyatullah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kita hendaknya yaitu sung bersungguh-sungguh menuntut il, ilmu. Selanjutnya pula orang yang memiliki ilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Ya. Orang menuntut ilmu lebih utama daripada orang ahli ibadah. Karena orang menuntut ilmu, insya Allah dia akan mengamalkan. Dan insya Allah akan disampaikan kepada yang lain. Berbeda dengan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah belum tentu dia menuntut ilmu. Berapa banyak orang Nasrani beribadah tapi Allah mengatakan Abdalin tersesat karena tanpa ilmu. Tapi orang berilmu insya Allah kalau dia ikhlas menuntut ilmu itu untuk diamalkan maka dia lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah untuk dirinya sendiri. Ya, sedangkan orang berilmu untuk dirinya, keluarganya pun juga untuk masyarakat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ya. Wa inna fadlal alimi 'alal abidi. Sesungguhnya kelebihan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Kafadril qamari 'ala sairil kawakibi. Seperti keutamaannya bulan yang satu itu mengalahkan semua sinarnya bintang. Makanya kalau dalam satu negeri, dalam satu masyarakat, di dalam satu rumah tangga tidak ada orang punya ilmu hancur. Karena orang punya ilmu ini adalah menyinari umat. Oleh karena itu orang punya ilmu pekerjaannya menyampaikan yang hak, menegur kemungkaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifat orang mukmin hendaknya orang berilmu, hendaknya orang berdakwah. Selain orang berilmu tidak boleh berdakwah. Orang berdakwah tidak boleh kecuali dengan ilmu din. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan mereka menjadi penolong satu sama lain dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan yang ma'ruf. Ya ma'ruf itu maknanya perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semua perintah Allah taala dan rasulnya yang sampai kepada kita dengan hati yang sahih pasti manfaatnya wa yanhauna 'anil munkar dan membendung kemungkaran yang diingkari oleh Allah taala dan yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keutamaan orang punya ilmu jadi orang punya ilmu itu menjadi penerang umat makanya beliau mengatakan innallaha la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu bainal ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu itu begitu saja. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan meninggal dunianya ulama. Dengan perginya ulama. Fa'idha lam yabqa. Lam yubki minhu syai'an. Jika tidak ada satu pun orang yang alim. Wa illam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin orang yang bodoh. Maknanya orang yang tidak tahu din. Fa idza su'ilu an syai'in jika orang bodoh ini ditanya tentang sesuatu tau bi ghairi ilmin maka mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Jika berfatwa tanpa ilmu apa yang terjadi? fadallu wa adallu. Maka tersesat dan juga menyesatkan. Ini keutamaan orang yang punya ilmu. Ketika di masyarakat ada orang yang alim, maka itu ibaratkan pelita yang menyinari sekelilingnya. Karena orang yang memerintahkan tauhid, memerintahkan kembali kepada sunnah, yang melarang ini haram itu haram, yang melarang berbuat zina, yang melarang berbuat syirik, yang melarang berbuat bid'ah, yang melarang mengurangi timbangan hanya ulama sunnah. Tidak kita jumpai di pasar orang melarang melarang berbuat syirik, melarang berbuat bid'ah. Bahkan juga orang bisa bersepakat mari mencuri, mari mengurangi timbangan. Justru ulama sunnah adalah ulama yang paling bermanfaat di permukaan bumi. Makanya upayakan kita jangan sampai dalam satu rumah tidak ada orang punya ilmu. Jangan sampai dalam RT atau RW tidak ada orang punya ilmu. Karena apabila tidak ada orang ilmu, gelap ruangan itu. Dan orang akan bertanya kepada sembarangan oh, orang. Nah ini keutamaan orang punya ilmu. Jauh berbeda banyak manfaatnya dibandingkan dengan orang yang beri, beribadah. Sekalipun beribadah cocok dengan sunnah. Tetapi orang yang menyampaikan ilmu lebih banyak manfaatnya. Demikian juga ayolah. Karena pentingnya ilmu ini bahwasanya tidak eh, tidak boleh orang itu dengki, hasut atau hipto ingin meniru orang lain kecuali dua perkara. Ya. Dengki itu hukumnya haram. Iyakum wal hasad. Dengki itu maknanya dia ingin bagaimana kebaikan orang lain itu lepas dari dirinya. Atau ingin bagaimana kebaikan orang lain itu ada berpindah kepada dirinya. Tapi ada dua hal. Orang itu boleh iri, boleh meniru seperti orang lain yang kata ulama senang namanya ghibta. Dua hal. Pertama dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh orang itu iri atau dengki kecuali dua perkara. Rajulun atahullahu malan. Kita menjumpai orang yang Allah beri harta yang banyak. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Maka mereka habiskan harta itu mereka belanjakan untuk kebenaran. Untuk yang hak. Ini kita boleh meniru. Karena meniru seperti itu berarti bertambah banyaknya orang baik. Ini yang pertama yang boleh kita tiru yang boleh kita iri. Ya, karena iri semacam ini yaitu tidak membawa bahaya bahkan memperbanyak yang baik. Jadi orang kaya dia ahli ibadah, dia dermawan, membelanjakan hartanya hanya untuk fi sabilillah. Yang nomor dua. Wa rajulun atahullahu hikmah. Ada orang yang Allah Ta'ala beri hikmah. Di antara makna hikmah adalah ilmu ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Maka dia mengamalkan ilmu itu dan juga mengajarkannya. Maka kita tidak boleh iri kecuali dua perkara. Di antaranya kita iri. Kenapa Sifran bisa menuntut ilmu dan beramal soleh? Kenapa kami tidak seperti, bisa seperti itu? Ah, ini namanya iri yang bermanfaat. Ya. Dan itulah ayuhal ikhwah yang dapat disampaikan mengingat waktunya sebetulnya masih banyak sekali keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri. Namun karena waktu dibatasi dan sekarang mungkin yaitu waktunya tanya jawab silahkan jika anak nanti bisa menjawabnya insya Allah anak jawab kalau tidak ya kami berikan kepada yang bisa menjawabnya. Nah. Baik, ada pertanyaan yang sudah sampai di meja ini. Pertama, bagaimana nasihat Ustadz terhadap orang yang kaji apa itu? Sering memberi, uh, sering menyampaikan ilmu gitu ya. Ilmu agamanya dan eh, pandai dalam berdakwah, akan tetapi juga gemar bermaksiat. Orang menyampaikan ilmu harus mengamalkan ilmunya, tatkala dia mampu. Tidak boleh orang menyampaikan yang hak sedangkan dia sendiri menolak hak. Menyuruh orang berjamaah, dia sendiri tidak sholat berjamaah. Maka ini adalah terkutuk sebagaimana Allah Ta'ala mengutuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel yang ingkar. Atak murunan nasa bil birri sauna sauna anfusakum wa antum kitab Apakah kamu memerintah orang agar berbuat baik sedangkan kamu itu lupa? Makanya manusia dengan ilmu dan amal itu ada tiga macam. Ya, pertama punya ilmu tapi tidak diamalkan. Maka namanya maghzub yang dilaknat oleh Allah Taala. Yang nomor dua, mereka itu beramal banyak sekali tapi tidak punya ilmu. Tanpa alasan, maka itu orang tersesat. Abdalin. Kemudian juga yang terakhir yaitu orang yang berilmu dan mengamalkannya. Maka inilah doa yang senantiasa kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ihdinas suratul mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa itu siratal ladina an'amta alaihim. Itu jalannya, wahai Allah, orang-orang yang kau beri nikmat. Diberi nikmat ilmu dan mengamalkannya. Dan itulah, yaitu para anbiya, para rusul dan juga para sahabatnya. Jadi kita mohon kepada Allah ya Taala, ya Allah berilah ilmu dan berilah kemampuan kami untuk beramal. Sebagaimana doa kita pada waktu pagi dan petang. Bagaimana doa kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu din. Yang menjadi sebab diterima amal ibadah kita. Warizqan tayyibah dan rezeki yang baik sedikit tapi halal baik itu yang kita harapkan karena rezeki yang banyak haram malah membuat kurang atau hilang amal ibadah kita yang nomor tiga wa amalan mutakabbala diawali dengan yaitu ilmu diakhiri dengan amal wa amalan mutakabbala jadi kita tidak boleh berdakwah mengajak orang berbuat yang baik tetapi orang itu meninggalkan kebaikan kecuali meninggalkannya karena tidak mampu. Contohnya begini, ada seorang ustadz diminta untuk mengisi manasik haji atau manasik um umrah. Ya. Ngasih kajian tapi ustadz ini sendiri tidak mampu umrah karena tidak ada duitnya, tidak berdosa. Karena Allah mengatakan fattakullaha mas tatatum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Contoh yang lain, orang mengajarkan zakat. ya Menyuruh orang untuk berkorban. Tapi dia sendiri orang miskin. ya Dia sendiri orang tidak mampu. Memang tidak terkutuk. ya Karena dalam masalah mengamalkan perintah, maka diukur dengan kemampuan. Bukan dengan kemauan. Tapi dengan kemampuan Allah berfirman, Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mana amalkan perintahku. Ini menurut kemampuanmu. Dan juga beliau mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastatatu Kalau aku ini menyuruh kamu atau memerintah kamu untuk beramal sesuatu maka laksanakan menurut kemampuanmu. Tapi kita kalau mampu wajib, ya. Tidak boleh kita berdakwah hanya menyampaikan tapi berbuat maksiat iya, iya dan bila andalik kabura maktan an taqulu indallahi ma la tafaluna sebenarnya apa ini ilmu itu tersimpan di dalam hati ataukah di pikiran ya di pikiran afala baru al-Qur'an ya, karena pikiran juga dalam hati pula ya, ada hubungannya al-afkar dengan al-qulub Ya, jadi tersimpan dalam pikiran kita dan juga difahami oleh hati kita. Dua yang tidak mungkin akan dipisahkan. Makanya dia mengatakan mendoakan yaitu anak pamannya Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dalam masalah urusan tin, Wa'allim ta'wil dan berilah ilmu wahai Allah tentang tafsir, taklim yaitu takwil tentang makna Al-Qur'an jadi ilmu disimpan dalam akal kita dan juga difahami oleh hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika kita belum mampu mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui? Lihat dulu. Belum mampu mengamalkan karena memang belum mampu kita istighfar. Makanya Allah mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita dengarkan dan kita taati, kita amalkan. Kalau kita tidak mampu istighfar. Ya Allah ampunilah dosa saya. Dan Allah tidak membebankan kita. Sesuatu yang kita tidak mampu. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang kita tidak mampu, betul tidak mampu. Seperti orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, maka dianjurkan sholat dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, berbaring. Tapi kalau tidak mau ini yang dapat hukuman. Jadi kalau belum mampu seperti kita diwajibkan untuk zakat. Belum mampu tidak dipaksakan untuk hutang-hutang mengeluarkan zakat. Kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala haji walillahi ala nasi khijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Haji adalah wajib tapi kita tidak diwajibkan harus arisan, hutang. Sehingga yang ngambil pertama haji dulu. Nah, tapi haji hutang kan. Hutang wajib dibayar. Ya, bagaimana haji dengan hutang? Jadi kita tidak boleh memaksakan diri. Karena apa? Din itu gampang. Ad-dinu yusrun. Din itu adalah mudah. Maka tidaklah orang yang mempersulit din melainkan dia akan dipersulit. Ad-dinu yusrun. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Allah menghendaki kalian itu kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kalian itu kesulitan. Allah mengatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk mempersulit itu. Jadi kalau kita tidak mampu, ya istighfar kepada Allah Ta'ala. Mohon ampunan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Karena Allah tidak memaksa hambanya yang, sesuatu yang tidak dimampui. Wallah alam bisawab. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa pada hari kiamat kelak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat darinya. Padahal dalam beberapa ayat disebutkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Betul. Walillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah Ta'ala syafaat itu. Jadi syafaat tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Cuma Allah. Nah, ya. Memberi hak kepada hamba. Mengizinkan kepada hamba-hambanya yang berhak untuk memintakan syafaat. Dan dimintakan syafaat man dalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Nah. Man dalladhi yashfa'u tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Siapa yang diizini oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat ini? Para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, malaikat, orang-orang yang beriman, nah, para sahabatnya, syuhada, wassadikin. Ya. Ini orang-orang yang mendapatkan hak dari Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat. Dan orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ini adalah orang yang ahli tauhid. Makanya nanti Rasulullah SAW mendapatkan hak dari Allah Ta'ala. Yaitu syafaatul udhma. Pada hari kiamat besok semua manusia dari anak Adam sampai akhir berduyun-duyun mencari bapaknya. Itu Nabi Adam. Nabi Adam berudur untuk menjalankan salat sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sujud tidak bangun kecuali diperintah Allah taala qum was'al bangunlah dan kamulah minta yang nomor dua yang berhak dimintakan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Nah Allah tidak ridho kepada hambanya kecuali orang yang ahli tauhidnya. Nah, jadi memang syafaat miliknya Allah. Bahkan semua miliknya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Walillahi syafa'atu jami'a milik Allah semua syafaat itu. Namun Allah memberikan hak kepada hamba yang beriman untuk memintakan syafaat. Jadi beliau Rasulullah SAW tidak memiliki syafaat. Tapi beliau mendapatkan hak dari Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat. Kepada umatnya yang ahli tauhid. Tapi kalau umatnya yang syirik tidak bisa. Satu contoh Rasulullah SAW pernah izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampun dosa ibunya. Nah, ibunya. Manusia yang pertama kali berbuat baik kepada manusia. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Hanya diizinkan beliau untuk mengunjungi di kuburan ibunya itu izin untuk beliau saja, tidak yang lainnya. Itu begitu menunjukkan bahwasanya syafaat itu miliknya Allah Taala. Namun Allah Taala memberi satu hak kepada hamba yang beriman, sebagaimana perkara ilmu gaib. Ilmu gaib itu hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang tahu. Tapi satu saat Anda sebagian hambanya diberi hak untuk mengetahui sebagian urusan gaib untuk mengalahkan umatnya yaitu para utusan Allah taala. Allah berfirman alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Hanya Allah taala yang tahu urusan gaib dan Allah tidak memperlihatkan urusan sebagian gaibnya ini kepada siapapun kecuali utusan. Utusan itu ada utusan di langit, yaitu malaikat dan ada utusan di permukaan bumi yaitu para anbiya. Itu namanya kekhususan daripada keumuman wallahu a'lam bishawab. Iya memang dai ada dua. Ulama ada dua, ada ulama sunnah, ada ulama su. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya uh, eh, sahabat Hudzaifah bin Yaman yaitu menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal min khairi syarrun Apakah setelah kebaikan ini ada kejahatan wahai Nabi? Iya. Du'atun ala abu wabi jahannam. Para dai ya, yang mereka itu menyeret manusia ke pintu neraka jahanam. Hum min ya, ketika itu maka sahabat Hudzaifah menanya, "Sifhum lana ya Rasulullah." Jelaskan kepada kami siapa para dai yang menyeret manusia ke neraka pintu jahanam ini. Itu disebutkan di dalam kitab Luzumil Jamaah. Jawabnya hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Dari keterangan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, jildatina mereka itu orang Arab atau mereka itu orang Islam wa yatakallamuna bi alsinatina dan mereka bicara dengan lisan kami makanya dengan menyampaikan Al-Quran tapi dipalingkan maknanya. Menyampaikan pula hadis Rasulullah SAW tapi dipalingkan maknanya. Bahkan juga mendatangkan hadis palsu. Sebagaimana beliau mengatakan pula saya di zamanan yuhattisunakum hatisan la tasma'u antum wala aba'ukum. Nanti akan datang zaman mereka mengatakan ini hadis Nabi, tapi enggak pernah kamu dengar dan tidak pernah pula didengar oleh ayah ayahmu atau bapakmu yang ahli sunnah. Jadi memang dai ada dua, dai yang menyampaikan sunnah itulah yang harus kita cari. Dan ada pula sifatnya dai yang merusak sunnah. Ya. Lah untuk kita ketahui siapa yang merusak sunnah dan tidak, ya kita harus punya ilmu. Karena pembahasan ini ilmu. Sebagaimana orang mau membeli mobil, mobil itu baik apa tidak, maka yang tahu ahli mesin adalah orang yang ahli mesin. Nah, oleh karena itu, ayu alikhwa wal kita hendaknya bisa memilih ya orang-orang yang menyampaikan ilmu. Supaya ilmu yang sampai kepada kita ini memang bermanfaat dan orang yang memang lembut, orang punya hati yang ikhlas bukan orang-orang yang dengki, tapi orang-orang yang punya hati yang ikhlas ingin menyampaikan ilmu. Maka insya Allah itu ilmu mereka akan bermanfaat. Wallahu alam biswab. Bagaimana kita menghindari godaan ketika kita fokus ibadah. Terutama wanita. Terus terang godaan yang tidak bisa saya bendung ketika ibadah adalah wanita. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ma taraktu ba'ti fitnatan adzarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan bala atau fitnah yang besar setelah aku meninggal dunia melainkan laki-laki itu kena fitnah wanita namanya sakit ini namanya marot syahwat ya ini yang namanya marot syahwat penyakit syahwat penyakit yang nomor dua itu penyakit subuhat Penyakit subhat, kerancuan itu hanya bisa sat, hanya obatnya satu menuntut ilmu dan diamalkan, menuntut ilmu syar'i dan diamalkan. Sedangkan sakit sahwat maka dia harus bersabar. Bersabar. Makanya beliau mengatakan ya maksar sabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghadhu lil basar wa aqsanu lil farji. Wahai para pemuda, kalau kamu itu sudah mampu, alba itu maknanya mauna, zawaj. Ya, yaitu kebutuhan untuk menikah. Kita bisa menafkahi diri kita dan juga istri kita. Maka kita hendaknya segera menikah. Karena dengan menikah itu aghadulil basar, bisa menundukkan pandangan kita wa ahsanul farji. Dan juga bisa menjaga farji kita. Karena sahwat ini halal hanya dua perkara. Pertama dengan menikah. Yang nomor dua dengan budak tentunya untuk laki-laki saja. Orang laki-laki punya budak perempuan bisa dikumpuli. Tapi kalau wanita hanya dengan suaminya saja. Ya. Maka solusi untuk supaya tidak ingat terus dengan wanita pada waktu sholat. Maka menikah. Fa'in lam yastati' fa'alaihi bisawmi. Maka jika belum mampu menikah, maka hendaknya senantiasa puasa. Puasa hari Senin dan Kamis. Puasa seperti puasanya Nabi Dawud alaihissalam itu paling baiknya puasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Karena puasa ini adalah wijak membendung ya, dan mengurangi kadar yaitu bangkitnya syahwat yang haram. Itu solusinya. Dan juga hendaknya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya membangkitkan syahwat. Banyak sekali sekarang membangkitkan syahwat punya HP. Bagaimana sholat kita tenang apabila HP itu isinya wanita? Apabila Facebookan dengan wanita? Apabila di download itu gambar-gambar wanita, gambar yang cabul, yang lainnya. Bagaimana kita akan tenang? Makanya orang maksiat itu menghalangi orang beribadah. Menghalangi orang beribadah. Jadi solusinya hendaknya segera menikah. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak ada, istrinya tidak mampu. Ya, ketika ada wanita yang ya diminta oleh laki-laki yang soleh, maka hendaknya segera dinikahkan. Ya, walaupun umurnya masih 13-14. Aisyah menikah umurnya berapa? enam dikumpuli beliau umur sembilan. Karena apa? Sekarang fitnah yang paling besar di permukaan bumi ini fitnah wanita. Bahkan apabila wanita ini keluar naudzubillah min dzalik. Apa katanya beliau? Innal mar'ata idha kharajat istasrafa syaitan. Wanita ini kalau sudah keluar disambut, dipercantik oleh syaitan. Nah, jadi solusi agar kita tidak banyak ingat kepada wanita pada terutama pada sholat ya terutama para pemuda maka hendaknya segera menikah. Kalau belum mampu menikah, hendaknya sabar wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta Allah min fadli. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Anak jelaskan dulu yang penting ini karena lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi pernah berjalan dengan sahabatnya menjumpai orang-orang sedang naik yaitu kurma Lalu beliau menanya kurma itu kenapa dia kok naik kurma? Iya wahai Nabi, dia sedang mengawinkannya. Jadi betinanya itu dikawinkan dengan pejantannya. Lalu dia mengatakan, kenapa tidak dibiarkan saja biar berbuah? Maka ketika para sahabat mendengar seperti itu, eh, maka pohon kurma itu tidak lagi dikawinkan. Setelah beberapa saat waktunya panen tidak panen tidak panen. Maka datanglah mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jika aku ini bicara masalah urusan dunia yang itu dugaan saya, maka jika kamu tahu engkau yang lebih tahu dalam hal itu, kamu kerjakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau wahai para sahabatku yang lebih tahu dalam masalah urusan tin, eh, urusan duniamu, umuri duniaku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya mempelajari ilmu pengetahuan umum tidak wajib aini. Bahkan juga Syekh Ibnu Saim rahimahullah taala menyanggah pula ada mengatakan itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya harus ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya. Walaupun tidak keseluruhannya. Namun itu dibantah oleh beliau. Tidak satu pun dalil yang menjelaskan demikian keberadaannya atau hukumnya. Jadi ilmu duniawi, ilmu yang bisa berkembang. Maka itu boleh kita amalkan, boleh kita cari dengan syarat apabila ilmu duniawi itu men, me, menunjang keberadaannya itu tersebarnya dakwah Islam atau ada manfaatnya bagi kaum mus, muslimin baru itu bermanfaat. Baik begitulah ya ikhwan azani wa Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita ilmu, mudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dan menjadi sebab kita dimasukkan di dalam tempat yang paling mulianya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته